Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponsen Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Aki Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang Hitam, Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Prisilia sebagai Kinanti, Ana Sambayon sebagai Lastri, Edos sebagai Begawan Agung, Anis sebagai Nenek Ranggis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. lalu diceritakan, Begawan Agung berhasil menyelamatkan Sih dan Riswara dan kemudian membantu menyembuhkan luka dalam mereka. Setelah menyarankan mereka untuk turun dari bukit yang berbahaya, Begawan Agung bersama dengan dua orang muridnya melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak bukit kecil yang disebut dengan nama Gunung Mangun. Juga diceritakan, mereka menemukan hambatan dari seekor ular raksasa yang ternyata menurut Begawan Agung adalah bentuk semu semata. Menyeramkan sekali ular besar itu, ya. Apakah benar ular itu adalah ular semu, Eyang? Ketika pertama kali melihat, aku justru merasakan adanya kekuatan yang sangat hebat dalam tubuh ular itu. Uh, tetapi Entah mengapa ular itu tidaklah menakutkan seperti yang aku duga. Maksudnya? Ular itu memang ular siluman. Lihatlah itu. Aku berhasil melemahkan geraknya, menahan geraknya. Tetapi aku merasakan bahwa ular itu mempunyai kekuatan yang sangat menakutkan, kekuatan yang sangat Apakah mungkin ular itu mempunyai hubungan dengan Nyai Kembang Hitam yang akan kita temui sekarang? Sangat mungkin sekali. Sebab pada waktu-waktu yang lalu, jika aku naik ke atas bukit ini, aku tidak pernah menemui ular siluman itu. Kita akan naik lagi ke atas, El? Kita sudah sampai di tujuan. Uh, beberapa belas tombak lagi ada sebuah gua kecil. Bukan itu tidak mungkin mereka yang melakukan tapa berata mempergunakan tempat itu karena itu adalah satu-satunya gua di sekitar tempat ini. Jika begitu, kita naik saja lagi. Kita temui Nyai Kembang Hitam di sana. Ayo, Eyang. Adik nanti benar, Eyang. Ayolah. Kita harus segera bertemu. Berkenalan dengan Nyai Kembang Hitam dan kemudian menentukan sikap memberi peringatan atau mengusir sama sekali wanita itu. Oh, bagus, bagus. Tapi janganlah membuat keributan dulu sebelum segalanya mengharuskan, ya. Baik, Baik ya. Demikianlah Kemudian Begawan Agung dan dua orang muridnya merambat naik beberapa tombak lagi menuju puncak bukit dengan sangat hati-hati. Ah, itu. Itu adalah tempat mereka. Aku pasti itu adalah gua kecil. Hei, eh, eh, hei. Apakah kau dapat melihatnya? Iya, iya, iya. Hei, lihatlah itu, ya. Bayangan seseorang bergerak dan menuju ke tempat kita. Siapa itu? Aku mendengar desah nafas kalian tadi. Kalian tidak perlu menahannya lagi. Keluarlah! Aku ingin tahu tujuan kalian datang malam-malam kemari. Apakah ingin mengganggu? Engkau itu Nyai Kembang Hitam? Hmm, ada apa engkau mencari Nyai Kembang Hitam? Dan siapakah engkau sesungguhnya? Tunjukkanlah wajahmu, hei pengecut! Marilah kita keluar, Eyang. Kakang. Kami memang hendak mencarimu sehubungan dengan kedatanganmu ke tempat ini dengan membawa sekelompok besar murid-murid yang liar. Hmm. Mereka sudah bertemu dengan teman-temanku di bawah sana. Apakah mereka mendapat kesulitan menghadapi mereka bertiga? Huh, agaknya mereka memiliki kepandian yang sangat tinggi. Hmm. Aku tidak boleh membuat keributan di sekitar gua ini. Aku akan memancing mereka untuk menjauhi tempat ini. Jika kalian datang untuk mencari keributan, marilah kita mencari tempat yang lapang. Hup! Mari, Eyang, Kakang, kita kejar dari kembang hitam. Ya, ayo, mari. Ah, ah, kalian boleh mengejarnya ya, tapi cobalah batasi sikap mereka. Aku justru merasakan ada sesuatu keanehan di sekitar tempat ini. Baiklah ya, mari kakang Burangrang. Hup. aku di sini. <laughs> kalian dua anak muda benar-benar hebat. Siapakah kalian ini? Aku adalah Kinanti, penghuni daerah ini. Aku tinggal bersama dengan kakangku Burangrang serta ayangku juga paman Umang yang telah dilukai kelompokmu Nyai Kembang Hitam. Hah? Umang yang pernah kami lukai? Hmm. Apakah pemburu tua itu? Benar. Sekarang aku ingin tahu sampai sejauh mana kehebatan wanita yang ingin malang melintang dengan kelompok wanita liarnya. Hup! Ketahuilah Nyai, kelompok Nyai telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami. Mengamuk dan kemudian membakar pondokan kami. Mereka membuat keributan. Ah, aku kira mereka telah berlaku bijaksana. Bijaksana? Hah, bijaksana kentutmu. Membakar pondok kami kau katakan bijaksana? Ya, pasti telah terjadi sesuatu di antara kalian hingga mereka berbuat seperti itu dan tidak membunuh kalian. Kau berbicara seenak perutmu saja. Pantas saja engkau adalah seorang guru yang gila. Tentu saja melahirkan murid yang angkara. Hmm, akan kulihat sampai di mana kehebatanmu, Nyai Kembang Hitam. Hebat sekali kepandaian Nyai Kembang Hitam. Tapi aku penasaran jika tidak dapat mengalahkannya. Siapa gagal di sini? Kepandaiannya hebat sekali. Oh, celaka sekali keadaanku. Jika hanya gadis ini, aku tidak khawatir. Tetapi di pinggir sana masih ada seorang anak muda yang dipanggilnya dengan sebutan kakang. Permainannya jauh lebih hebat. Atau setidak-tidaknya tidak kalah dengan gadis lawanku ini. Iya. menekan lawannya, tetapi beberapa kali ia mencoba melakukan, tetap saja ia mendapat kesulitannya. Lawan yang dihadapinya kali ini ternyata mempunyai kepandaian yang tidak berada di bawah kepandaiannya. Untuk beberapa saat, Raden Burangrang yang berada di pinggir arena juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, malam yang semakin larut ditemani dengan bulan besar yang menerangi arena pertempuran di lereng Bukit Mangun itu. Sementara itu di puncak Bukit Gunung Mangun. Sepertinya aku merasakan adanya suatu keanehan di sekitar tempat ini. Suatu kekuatan hitam yang mengikat daerah sekitar ini. Hmm, Sepertinya ada seseorang yang lain di dalam gua itu. Oh ya, benar dugaanku. Oh iya iya, sesosok tubuh wanita. Oh, siapa dia? Siapakah engkau ini orang tua? Apakah maksud tujuanmu datang mengganggu ketenangan kami di sini? Aku merasakan adanya hawa kotor, hawa hitam, hawa jahat yang tiada terkira di sekitar tempat ini oh, engkaukah penyebarnya, Nona Muda? Aku bukanlah seorang Nona Muda, orang tua. Aku sudah cukup banyak menimpa pengalaman. Pahit getir penderitaan. Karena itu, menyingkirlah orang tua. Aku tengah mempersiapkan diri untuk lahir menjadi seorang manusia baru. Lahir menjadi manusia baru. Bagus. Bagus, bagus. Dan nanti segala pengalamanmu, pahit getirnya, penderitaanmu dapat kau tularkan. Kau jadikan pedoman bagi manusia-manusia lain. Bagi kaumku, kaum wanita, hanya itu. Hmm, apa maksudmu, Nyai? Kenapa hanya bagi kaummu? Engkau hidup di dunia ini bersama dengan kaum laki-laki. Tapi mengapa kau mengecualikannya? Padahal laki-laki merupakan bagian dari kaum wanita yang agung telah menciptakannya untuk hidup sebagai satu kesatuan. Hmm. Kau tidak perlu mengkotbahiku orang tua. Kita masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeda. Menyingkirlah. Aku hanya ingin memberikan satu kali peringatan atau kau akan mampus. Oh, anak baik, anak baik. Ya, aku tahu kau adalah anak yang baik, Nyai. Tetapi ah, engkau telah terlibat terikat erat oleh kekuatan jahat. Nah, aku dapat merasakannya. Hai, siluman ular! Aku tahu kau berada di dalam tubuhnya. Lepaskanlah wanita itu. Jangan kau ganggu lebih jauh lagi. Menyingkir! rupanya kau berada di dalam pedang itu, ha? Siluman ular? Mundur! Mundurlah engkau, Wulan! Nenek Rangkis. Oh, mundurlah. Biarlah aku yang akan menghadapi orang tua ini, Wulan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Oh, siapa kau sebenarnya? Hah? Apakah maksudmu mengganggu wanita itu? Ah, Tunjukkan wajahmu sekaligus. Ayo, iblis ular. <laughs> Aku adalah manusia juga sebagai dirimu orang tua. Aku adalah wanita yang mengalami nasib yang sama dengan anting bulan. Kami sama-sama menderita, sama-sama menjadi korban kaum laki-laki. Jadi, tidak ada salahnya jika aku membantu? Niatmu jauh lebih busuk, lebih angkara dari apa yang ada di dalam benak wanita itu. Kau kini tidak lebih dan tidak kurang adalah iblis, siluman penyebar angkara murka. Aku mengenal siluman jahat sejenis kau. Kau hidup dari kuburan, dari darah. Apakah itu juga pernah kau jelaskan padanya? Ha? Ah, pada wanita itu? Tutup mulutmu orang tua. Hmm. Iya! Suara menggema seram dari nenek Ranggis yang tanpa wujud semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba saja di hadapan begawan agung itu muncul sebuah bola api yang membara. Bola api itu bergerak-gerak dan sesaat kemudian menerjang cepat ke arah Begawan agung itu. Segera saja orang tua yang sakti itu mengangkat tangannya dan segera saja bola api itu terhenti di hadapannya. Hanya dua tombak di hadapannya. <laughs> Kau benar-benar kuat orang tua. Sekarang ini kau terimalah sebuah bola apiku lagi. Kembali Begawan Agung mengangkat tangan lainnya untuk menahan bola yang berikutnya. Dua buah bola api mulai mendesaknya dari arah yang berlainan, kiri dan kanan. Sementara itu gemas suara dari nenek Ranggis terus bergema tinggi menusuk anak telinga. oh, kekuatan siluman ular ini benar-benar hebat. Oh, tetapi aku harus menyelamatkan kehidupan wanita itu dari tangan kotornya. Ya, um, ya, ya. Oh, kau benar-benar mempunyai kekuatan yang hebat orang tua. Agaknya aku memang harus menghadapimu dengan kedua tangan dan kakiku agar aku dapat dengan bebas menghajarmu dengan kekuatanku yang seutuhnya. Mundurlah, Nek. Biarlah saya yang mengusirnya dengan pedang ular mas ini. Orang tua ini cukup berbahaya, Wulan. Biarlah aku yang akan menghadapinya dengan kekuatanku yang seutuhnya. Huh! hendak melihat wujudku? Eh, inilah dia wujudku. Begawan Agung tersentak ketika melihat kehadiran seorang nenek tua di hadapannya dengan garis hitam tebal yang seakan-akan membelah wajahnya. Dari dahi lurus hingga ke tengah-tengah hidungnya, dia telah mengenal pertanda itu. Wah, iblis! siluman terkutuk. Aku mengenal tanda itu. Kau adalah siluman yang telah dua kali terkutuk Dewata sejak pertama kali kelahiranmu dan juga di dalam dunia ini. Tanda itu merupakan tanda angkara. Oh. Jika begitu, menyingkirlah kau orang tua. Menyingkirlah, atau aku akan menghancurkan dirimu, dua orang cucumu, bahkan seluruh kehidupan di sekitar bukit ini. Menyingkirlah, jangan kau mengganggu kelahiran kembali. Kelahiran kembali cucuku Hunting Bulan. Pegawan Agung tersentak. Ia menyadari bahaya yang berada di hadapannya. Bagi dirinya, bagi cucunya, Purangrang dan Kinanti, dan juga bagi kehidupan umat manusia. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.